Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Masroh Mahmud dari Belik. Saya satu alma mater dengan Cak Nun. Beliau adalah senior saya. Beliau keluar dari Gontor tahun 68. Saya baru masuk tahun 68. Saya baru lahir, Pak. Alhamdulillah, saya tamat. Cak Nun nggak tamat. saya memang beberapa hari ini melihat ada pamlet spanduk dibelik dan di tempat-tempat lain alhamdulillah saya berniat datang alhamdulillah tadi ketemu di rumah makan belik saya langsung menuju situ kebetulan anak saya Fahmi Agustian sekjen Ma'iyah sehingga dia tahu persis sampai nomor kendaraan Kak itu tahu yang akan saya tanyakan Kak tadi Kak menyampaikan bahwa di perjalanan Cak melakukan Cak menanyakan seandainya Ahok ditargetkan bebas atau dihukum percobaan. Beliau menanyakan pada petinggi Polri, jawabannya mau hari Selasa, mau disampaikan pada Cak Nun. Saya akan bertanya pada Cak Nun, Kira-kira menurut prediksi Cak Nun, seandainya Ahok dihukum percobaan atau bebas, kira-kira apa? Karena pada waktu 2012 saya datang di Jakarta dan mereka bersepakat aksi bela Islam keempat akan lempar jumroh. Jumroh akobah. Ini seandainya Ahok bebas saya yang dalam ini saya akan tanya pada Pak Non, kira-kira jawaban Pak Non apa? Seandainya Ahok bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena masalah yang sangat aktual dan langsung nada dan energinya sudah ada, saya langsung jawab dikit ya. Sebenarnya jauh sebelum Ahok di, di di demo itu eh, setelah bilang Islam satu itu datang kepada kami di Katibiro itu dan kali saya ketemu Mabes itu yang pertama datang direktur pidana umum dari Barreskrim datang ke Katibiro dan hanya sama saya saya ini baiknya pasal berapa dan seterusnya mungkin dia tahu saya itu yang hukum <laughs> artinya sudah sejak awal komentar sama saya tetapi saya tanya dulu sama dia kita sampai ini sebagai Polri ini ditekan oleh presiden atau tidak untuk membebaskan Allah untuk melindungi Allah dia mengatakan tidak ada tekanan Pak. tapi kemudian saya tahu bahwa besoknya ada tekanan berarti Jokowi juga ada tekanan dari sembilan naga dan begitu ya ceritanya begitu Terus bergulir macam-macam-macam. Tolong dilihat secara jauh tidak linier. Orang yang ini orang mukmin yang bersenjata, orang semula pokok. orang proses yang dikaji ada proses di sana, ada proses di leher. Kalau misalnya sama urat salah, ada tidak saya gitu ya. Kalau semuanya itu dilihat secara komprehensif. Terus singkat kata, Kenapa akhirnya bisa dinegosiasikan untuk tidak sholat Jumat di jalan raya? Karena saya kasih ke Kapolri usul PK. Ada satu pasal usul PK yang mengatakan kemudaratan kecil boleh dilakukan untuk menghindarkan kemudaratan besar. Ya, dia tanya kecil apa? Kemudaratan kecil itu jadi sampean melarang mereka untuk sholat di jalan raya, itu kemudaratan kecil. Ya, itu mudarat kecil Nah, Syafan sudah menjelaskan tadi bahwa ada mudarat besar kalau saya bolehkan sholat di jalan raya, maka dia menjadi presiden bagi siapa saja yang nanti boleh melakukan hal yang sama. Jadi orang Kristen boleh juga bisa rame-rame di, jalan raya. Buruh boleh sholat duhur bareng di jalan raya. Dan seterusnya mahasiswa juga boleh. Semua menjadi boleh. Dan kalau itu terjadi di pilihan saya akan bahaya. Karena misalnya satu jalan protokol di Jayapura cuma satu. Kalau orang UPM ramai-ramai memenuhi jalan protokol itu maka lumpuhlah kota kurang dan mereka bisa menguasai kita. Artinya ada bahaya politik yang besar menurut Kapolri. Nah, menurut anda yang tahu masalah itu, kalau menurut anda itu mendorong yang besar, lakukan yang kecil. Yang kecil adalah mencoba bernegosiasi, mencoba tawar menawar akhirnya ketemu lagi dengan jenazah Pak Kapolri Habib Rizik dan enam orang yang lain terus mereka tukar menukar saling mengalah yang satu mengalah sholat Jumat tidak di dalam yang satu Kapolrinya mengalah mencabut larangan bisnis untuk menyambut jamaah kan kan takut kan nah terus sekarang kalau kita ngomong umum Pak Ojo menang orang uang sepuluh ewu sembahyang dalam dalan. Uang siji wae wis sesuk jalan. Ya gue dhuwur-dhuwur nang tengah yang dekat bebas sajasa. Allah Akbar. Kira-kira piye? Ijan lho. Ijan lho. Rasa uang sepuluh, rasa uang sepuluh ewu. Ijan wis sembahyang tengah jalan kira-kira dalane itu. Macet. Macet. Jadi perkara jadi saya itu bukan mengalami siapa saya itu hitung aku bapak EKB. Nah hitung apa sih paling jangan, apa sih paling ada untuk semua dia. Kalau anda tanya siapa, kepada siapa saya saya berpihak kepada kemanusiaan, kepada NKRI, kepada kekhalifahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu harus saya hormati, semua harus saya ayomi. Dan tak boleh jalan. Termasuk kalau ahok tidak dipenjara ini masih ada waktu pak untuk mengganti. Jadi kan kan baru proses ngecek tenang orang bahwa ada target seperti itu. Ternyata menurut jawabannya tadi tenang. Anda kan sudah tajir dan saya ceritakan. Ternyata ada target seperti itu. Dan saya akan dengar nanti dari Selasa, dia akan lapor ke saya mereka. Kira-kira simulasi bagaimana? Kan masih ada bela Islam keempat nanti ada ini ada ini itu menuju dia polri TNI dan semua sekali dia sebab TNI lain masalah lagi TNI tidak berada di situ tugasnya Pak Gatot juga punya masalah lagi dia punya makhluk yang tersendiri jadi bapak sekalian semua alam-alam begini gitu. ojo langsung begitu itu semua ini kita proses saya terserah Allah nyuruh saya di mana kalau nyuruh saya itu melindur-melindur, saya melindur. Kalau nyuruh saya terjang, tak terjang. Nak mau aku bawa tangan, bawa tangan, tak terjang, Monggo. Tapi pokoknya akan kita lihat bersama. Menurut saya, sebaiknya kan diukur. Itu ya. Tapi itu tadi saya bisa omongkan juga ke sembilan negara. Pak, sampean melepas arok untuk diukur, itu mudarat kecil. Sebab kalau sampean ya hanya satu orang, tapi kalau sampean pertahankan tidak ya, cukup, nanti bisa terjadi mudarat besar. Karena mulai mana? Kan bisa berarti juga ya. Itu. Nah, sampai hari ini saya belum bilang itu. Ya. Saya bilang apa tidak bilang itu akhirnya sendiri ke kita karena saya tidak pernah karena saya tidak pernah nyari-nyari pekerjaan saya tidak pernah nyari-nyari fungsi dan saya juga tidak punya ambisi untuk berperan apa-apa aku nah, ambil ambisi yang pokok gitu loh Uh, aku tidak sisa sopo sing mateni aku dikandani. Aku boleh boleh ya. Orang sing teko dhewe ngandani Dan saya tidak akan berkorban kepada anda semua, tidak jadi berkorban tenaga. Tapi nanti akan ada pertimbangan, akan ada babak-babak berikutnya. Itu yang miskin saya tanya, menurut Anda Yeska materi lima pola jam jati. Jawabannya kalimat seperti ini. Kalau menurut saya tidak mungkin orang yang melakini orang lain itu ada di lokasi untuk menangkatkan dirinya. Menurut dia. Kalau kita mengatur orang, pasti kita tidak di situ. Kalau kita ada di situ, kita akan salah tingkat dan suka actingnya. Menurut Menurut Direktur Pidana Umum Artinya apa jawabannya berarti? Bukan, kan gitu kan? Teman-teman sekalian, hidup itu enggak enggak langsung jadi, jadi ada keadaan yang sifatnya kaji berarti itu tidak kudu dan tadi jelas berhasil itu info liut dan tadi sekolah tidak semua informasi bersifat sekolah karena informasi yang masih tadi karena bisa ini itu bahkan belum sih gitu ya jelas ya oke kira-kira begitu jawaban saya Mudah-mudahan Allah memberi jalan kepada semuanya Karena Anda tahu GT 411 1212 Allah bekerja Allah sangat berperan Para malaikat datang ya mereka sangat menolong kita semua dan pertolongan Allah itu tidak karena mereka melainkan karena rakyat Indonesia yang menyebar di seluruh Nusantara yang hatinya terus menerus yang tidak datang ke Jakarta tidak berperang. Mungkin saja Allah menolong Jakarta karena orang di bagian negara, karena orang di Purbalingga, karena orang di Pemalang. Bisa nggak? Bisa nggak? Benar jawabannya, benar jawabannya Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Sampai yang dulu kalau prajurit, misalnya prajurit itu orang bulu, sampai dulu ini kasih, api, terus kita dikabul menurut sampean yang dikabulkan sampean apa kira-kira salah seorang rajul sing amin amin bisa jadi salah seorang rajul dan kriteria Allah tidak sama dengan dengan pertimbangan kita mungkin kaya orang yang ngaji yang akhirnya tulus tenang bisa jadi jadi kalau kita berdoa bersama siapa tahu yang kita dikabulkan kan semua kita kan amin amin saya Orang iso lumbur, orang iso saya membeli apa? Malam ini sudah dikabulkan Allah iso lewat. Jadi teman-teman sekalian mari kalau mari rendah hati dan mari dan kepada semua orang. Rasa betul-betul, rasa mulai-mulai, rasa nyawak-nyawaki. Jadi kalau gitu ya, dan berikut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami pertama saya nama-nama dari ibu saya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tak pengake. Ini gampang, ya. Kan kalau saya tidak diisi sudah sekarang. Hukum-hukum itu zatnya sudah jelas sejak sekarang. Buku kroso, ya. Kroso ini bisa itu karakternya nih. Buku kroso ya, setelah mulut. Iya, terus ya, bukan bukan pertanyaan tapi mohon beberapa nasihat gitu ini anak pertama pak jadi kata kata nasihat gimana caranya buat jadi yang baik dan sebagainya nah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya oke isinya aja mungkin ada di al-fatihah ini nunggu oleh di al-fatihah ya terus setiap gue sholat terus selalu ingin isinya dengan tujuhmu kok jalur dengan tujuhmu itu nanti anak akan menjadi seperti yang kamu kehendaki dan Allah mengaturkan gue yang sesara dunia loh maksudnya harus sesara dunia itu ini loh kalau gue mau bualas gue mau bualas boleh duren ya ini ngerti akibatnya gue konsentrasimu duren Nek orang yang gelem kira orang orang orang tertarik. Jadi begitu banyak berkah yang kamu lewati. Karena kue merupakan juga ini juga ini juga. Orang jambu kue bersyukur, orang kelem kue bersyukur ya. Jadi kue menjadi hanya bermanfaat kalau ada Jepul kue merkusnya juga ini orang Ada ini nanti kue berbualas boleh di alas boleh melebu bulan apa yang melebu dan bersyukur jadi apa yang melebu orang apa nama? bersyukur Allah apa wae itu sudah bisa Allah hati gitu yang neng salah ya salah diate orang yang jamu jamu diate Oh, bulan bulan bulan bulan. ono wong senang des ya Allah Allah ni manggis Allah tak monggas manggis monggas manggis monggas akhirnya malaikat menyampaikan menyampaikan jengkelnya kepada orang yang minta manggis itu. Eh ada orang bocah kayak nangis manggis monggas manggis. Aku ini jadi bulan dia budaya ini kan jadi bulan budaya. Jadi jangan-jangan yang tidak kita minta itu sudah disediakan, yang kita minta malah tidak disediakan. Doa yang terbaik adalah ya Allah berilah aku pengetahuan. Allah nanti ini saja. Berilah aku pengetahuan tentang rencanamu untuk anakku itu apa, bagaimana. Kasih tahu saya supaya saya mendidik berdasarkan itu. mungkin paling ada yang bilang Allah mati ini Allah mati ini. Ya Allah budaya laku, itu budaya laku. Itu kok, bicara mungkin apa kok gak tahu Masa kira mana bisa lo gak masalah. Sebenarnya aku tahu ya Allah. Indonesia sedang di dalam peradaban cengkraman kapitalisme global struktur sosial sangat timpang di Indonesia ya Allah itu baru itu sama mulai kalau itu dirasakan dan itu ya saya ya amin dan amin amin dan amin nah, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Ibrahim dari Balapulang. Sama Bener kan ini temanya ada orang masuk hutangnya. Nabi Adam kan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Pertanyaannya, siapa yang ini Nabi Nabi Adam? Kedua, jadi tahun TBN banyak mudah-mudahan kan nabi hadir dan beriki ya mungkin rawuh beneran minimal sang hatinya kita doa amin terus yang ketiga Allah Allah ini tadi namun bilang juga dan saya pengen tahu eh, kisahnya Mbak Panani kasih kita pencerahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suka anda lupa nanti ada ini. Jadi Nabi Adam itu daging yang seharusnya disunat itu sudah tidak terletak di alatnya ditaruh di perut menjadi utuhnya karena kan dia tidak punya itu sehingga kan normalnya nggak punya utul tapi jika utul dengan cara dicukupi suatu ini namanya cukupi Nengkene tukang sunat beri nopo, Pak? Nanti neng jadi awak dukun sunat lalu dukun sunat itu bisa minat orang punya malaika nanti lalu yang tinggal di ngilang terus aku kuiting malaikat bisa macam-macam lah omong menggunakan apa itu Wah ini supaya sunat terus Allah aku menciptakan dukun iya, Nah, malah itu sunat tapi itu diambil sebelum terima itu lahir dia khusus orang dia tidak dari ibu sama Allah diciptakan Israel sing sing nggak bicara di sini Israel Israel ya, Israel eh, gitu, di tujuh ibu selain itu tidak belum kamu jangan bilang bicara oleh orang Thank you. Rasulullah hadir ya, yang bapak nanti gue kok takut <laughs> aku Bukan ngertos rasulullah, aku orang gunsok tahu. berfi orang sing suci orang sing ampuh sing ampuh Gusti Allah la haula wala quwata illa billah jadi mati dosa bisa nikah sekolah ya sing bisa Gusti Allah Nabi Musa Nabi Musa di bangsa Kono disambil kiri, kami dari tempat yang masih dulu, kan, sikar, Nah, itu yang ada di Quran. Iblis ya asal kafir, bukan kajar, kafir. Ada perintah yang tidak disebutnya di Al-Quran. Ya, kafir. Wahai lautan, membelahlah airmu. Begitu disentuh oleh tongkatnya Musa. Betul, gila orang Al-Quran. Ayo B, sekarang bocah G. kok bisa ngomong semua orang itu? Ya, itu iya, lebih jauh, Nek. yang Nabi Musa kok, orang jantus gitu loh kudu orang perintah lain kepada air laut untuk membelah kan gitu logikanya gitu loh dan terangnya dia ya rasa cepat dan lain tuh ya sehingga ya perjalanan, Gusti Allah kalau perkara dia aslinya dia kan ya rasa dibuat gitu ya. itu dia gak tak pakai pasti akan ingat orang oh, pasti oh, kan, kan, kita kita kita kita ini kata kami Jokowi sunat korea Tidak biasa Ayo berarti kenas Jangan nangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arif asal dari Kulik Tentang ini mau saya, mau saya tanyakan waktu kamu dan Ekannya di Sari, Kotosari Sari. tapi di sana tidak ada apa kita jawab Jujur saya di pertanyaannya simpel tapi keluar dari mata. pertanyaannya adalah menurut cahmur dan pandangan syariat Islam apakah bentuk bumi itu bulat atau datar dan perangannya karena saya beberapa kali sering ditanyai itu itu berulang-ulang dan saya cuma jawab bumi itu ada ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bumi itu bulat me la puteó, muy Sebelum kamu naik dan menghubungi bumi, rasa takut Tapi kalau penelitian di Eropa ada ada beberapa hasil yang ini ini kalau bunga teratai, teratai tidak terjadi pinggire ini gunung es. Ya. Jadi sungai itu langsung sungai itu ini lagi di atas di atas ini yang datar itu. Jadi ini kalau rata ya. Ini sore lah ya, jelas. Jadi bapaknya cetel ke piring ini. Itu ya. Itu menurut komunitas bumi datar yang anggotanya sedunia itu sekitar 500 orang ya dan mereka mendapatkan bukti saya Tuhan aku hamparkan berarti ilmu eh, gitu ya gak coba ayat Quran sih harfiah ini loh banget sih kalau kalau apa yang kita ketahui di bumi tapi kan kalimat itu kan tidak hanya harfiah tapi juga maknaliyah kan gitu ah, yang sebelumnya tanda di Quran misalnya Eh, jadi kalau saya bumi bulat cuma begini bulat atau tidak itu nanti kalau anda belajar fisika dan metafisika menjadi relatif bumi bulat atau tidak karena sebenarnya nomor satu kalau teknis bumi bulat atau datar itu tergantung pemahamanmu dan caramu bikin atlas mohon maaf saya potong bahkan di logo PBB itu menggunakan peta bumi datar kan nah, eh, eh, jadi jeruk kalau tak cukup jeruknya terus kita seperti ini jadi soal itu kalau jadi kalau itu itu sebenarnya sederhana saya itu saya itu tuh kono komunitas bumi datar ini gak tak kono di nya kamu tanya misalnya gini jadi pilot iya, cewek stop Argentina mau misalnya nang yang Argentina menang itu tidak begini tapi begini gitu ya Bilang ini itu tapi ini itu berikut datang itu pilot-pilot juga sebagian percaya kepada itu tapi kalau anda melihat kilometernya jangka rentang rentang jaraknya menjadi ketahuan bahwa itu tidak datang gitu loh ini emang sensasional dan enak rasanya bumi itu datang jadi kartunya loh bumi itu datar terus sering ngiling-ngiling bulannya yang ingin ngiling jadi, terus semua bintang-bintang itu seperti menghiasi bumi ya gitu. jadi bumi ini pusat segala sesuatu ini negara yang mengakui dan itu sebenarnya reaksi terhadap NASA NASA itu perusahaan antariksa yang jualan satu itu jadi mereka itu cemburu kok satelit itu larang banget gitu Indonesia itu kan negara dengan 12,5 persen istiwa sehingga punya hak untuk diri diwisatri Singapura itu negara yang kecamatan orang beda tapi sekarang katanya Singapura punya banyak satelit atas nama Indonesia gitu loh Nah, kita melihat itu sebagai penjajahan atau kasus saudara terserah Nah, saya report ini, calon masih menunggu ini, sekarang kita anggap pencurian perampokan atau kemurahan hati rakyat Indonesia ya. itu itu bisa bisa macam-macam kalau Abu Nawas omai bisa orang apa orang lain buah main terus dia isi dan sorongan kan terus malingnya itu baru jadi luar terus Pak Elsi pasti luar dulu ngapa ini di ruangan punya nggak tua wanita maling Bukan malu kok malah simpan mengaku dari nah, simpan kali ini. Terus dia rahasia dalam apa? Tidak Abu Nawas itu tidak melihat bahwa yang mencuri orang jahat itu loh. Ya terserah. Hidup itu terserah anda Anak indah bani aktivi kan kerja Allah Jadi saya tidak laku Kalau meyakini bumi jantan dalam masalah Tetap meyakini bumi bulat dalam masalah Nah aku berpikir dari berbagai dimensi juga Artinya kan Nabi saya pikir rumah ojo rumah samu orang bertugas saya bertugas sebelum dari Muhammad anak Pak Abdullah dan Bu Aminah dia juga sudah bertugas di tempat lain bulatan-bulatan pelan-pelan jalan di mana-mana. Rasulullah saya juga jadi nabi. Aku kata nggak kau ngajin, kata ngaji nih. Nabi Musa terjun. Ngomong Muhammad. Oh jadi sok itu Muhammad. Loh, Muhammad yang sering kamu. Nen orang dengan muncul Muhammad tidak Abdullah. Jangan repot. Allah kan repot. Gitu kan? Kalau banyu dari es, banyu dari uap, uap dari es, uap dari banyu, apa banget untuk Allah? Itu semua mudah bagi Allah. Udah mana? Gue nggak ada sedang, ya, nggak bumi sedang. Kita udah dikucil Allah ya. Dan utamanya, utamanya kamu yakin bumi sedang, gitu ya. Terus gue memilih jiki tenang, pas gue memilih jiki Terus ono kancamu ora gula, pasti gula delok saja bunder kamu. Saya cuma mempraktekkan surat tanah 43 yang isinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu di dalam tidak mengetahui. Terima kasih. Assalamualaikum itu bagus Anda mengaji ke surat anak itu meskipun aplikasinya salah. masih kalian itu ya itu so Aku dari apa aku. mungkin bicara, orang mungkin bicara, kita belum kelihatan begitu orang. Orang ngomong dia itu dan apa masalahnya itu? Apa itu sekarang kegiatan di itu terus membunuh Apa di syarga nggak karang kegiatan yang di itu membunuh Allah? Iya enggak. Tidak lagi bahwa masa kalau kalau pendengaran terlalu Gitu loh. Anda juga bagus mempertanyakan itu untuk melatih logika dan untuk melatih apa namanya akidamu kepada Allah. Tapi jangan terus duduk gue nenggung kolok koyok Jadi oke banget dengan kata Nabi Hidir to meet you is a God. Dan takkan dari Islam. Dan takkan dari Islam juga jangan tanya, tidak ada orang dia. Jadi dia ada dia. Tapi yang punya orang, Allah boleh. Jadi, eh berisi jangan musuh Allah, Allah. Tontonan Allah. Ada dia. Kok eh berisi, berisi, berisi, berisi, berisi, berisi, berisi, berisi, dia atasannya Jibril dia yang paling khusyuk dia yang paling taat kepada Allah jadi semua malaikat kalau butuh Allah kepada Allah jauh pulang iblis itu dulu dia gelarnya kan julukannya ini jadi iblis ya bukan kan kenapa kok dia tiba-tiba membantah saya mengerti, terus menurut saya salah coba berdoa beberapa tahap ya Allah kenapa engkau menjelaskan manusia yang kok pekerjaannya akan merusak bumi dan berbunyi gunungan bener lagi bener kok bener kan yes. terus Allah mengatakan ini jari bil adi khalifah aku menciptakan khalifah di bumi Ul Israel sedang di lempung ini Gergawe aku akan Bersusul dari jauh di jauh Itu kenapa? Ya Loh Kenapa sebut ini Ini Ini Ini Ini jadi kaki-kaki kita berbudi Dan di sepuluh saja cuma sepuluh Ikhlas Bukan suatu Pun ingin dijawab Akhirnya dia melakukan politik Rekayasa bagaimana supaya Adam pindah dari surga ke bumi Jadi siapa yang bikin Adam turun dari surga ke bumi Iblis enggak, Karena provokasi iblis Tapi benar nggak yang melakukan iblis tidak turun kamu sholat saya rasa ayo sopinya yang rapat kan dari sisi setan dulu kalau saya kamu gak apa sudah tak butuh sop aku itu aku aku selalu dirusak mungkin tak mengalami kan gitu itu tapi sudah butuh gol ya, mak apa setan butuh gol tapi gue tunangan di setan dia langsung ngomong ini ayo setan setan saya jangan jamaah setan biasa loh. Manusia itu menjadi manusia karena dia selalu mengajak makhluk Allah untuk menyembah Allah itu namanya manusia. Kalau ada makhluk yang tidak memperkenankan makhluk menyembah Allah, namanya setan. Ketika nanti nabi saya kan kan kalau berbina itu seperti manusia. Nah itu dari manusia kan dari setan dari sama manusia, Mungkin nggak manusia. Nah itu setan, ayo setan sama sama sama, Jadi itu setan. Ayo gimana? Itu yang orang orang yang ini, Nah kamu susah itu tidak. Jadi ya, terima kasih atas kekeliruan anda menurut saya orang yang berilmu jika saya tidak berilmu saya hanya menjalankan kewajiban dari Allah melalui anda dan yang tanggung jawab terhadap jawaban saya adalah Allah karena Allah yang memberi saya jawaban itu tadi Karena itu ya sudah beberapa ilmu dan saya ini lagi itu kan Allah Allah kuasa Ayo dulu lagi kan gampang ya Ayo sepanjang dulu tapi gue kan dari bujo janjio yang kena bujo gue tak seneng gak uang motor gak perlu mobil Tapi kok gue rumah sakit kok kebete mungkin gitu ya gue gak bisa iso nanti gue bisa ya Allah ibu kan janji ya gue isu gue dari orang-orang bisa dibunuh, Allah, jangan kau aku di hadapan istri ya Allah. Ya nggak mau. Allah makhlukmu. Kau yang menciptakan aku. Kalau aku aja aku aku tidak malu? menurut apa Kau sekali-sekali terus-terus. Aku ditanding dengan itu. Mudah-mudahan ini semua adalah hikmah bagi tidak tahu kapan boleh boleh bilang kapan boleh sedikit main-main, tapi tetap semua main-main pun harus serius. Nggak boleh main-main itu bermain-main. Main, sepak bola kan main-main, bermain-main, permainan. Bolehkah permainan sepak bola, anda main sepak bola tapi main-main. Bermain sepak bola pun harus sungguh-sungguh. tidak? Nah, tapi kalau Allah mengatakan Inna ma'afayat dunia illa wa'i kalam Sesungguhnya hidup di dunia hanyalah permainan dan sendal gurau jangan berarti boleh main-main terus sendal gurau pun sungguh-sungguh lagi kan gitu ya terakhir dan selesai umat ada ya Nani pulau salah satu sebelumnya ini kebetulan kebetulan di Lala jadi profil saya itu dunia nah, da'i nah setelah saya ada dua non muslim non muslim sempat menanyakan kepada saya pak kata Mas Wahyu dan Wahyu itu temannya masa iya pak orang Kristen itu kekal di neraka kejam sekali Islam itu pak nah, pada saat itu saya bingung teror istilahnya itu dan saya jawab Ya sudah mas, kalau gitu Gak usah dengarkan dulu sama mas Wahyu Kamu kan punya surga sendiri Gak usah melakukan Yang saya tanyakan Yang saya tanyakan Barangkali kok saya kepikiran Barangkali ini kok Jangan-jangan ini saya terlalu Berlebihan atau melanggar kok kedosan gitu melanggar syariat atau terlalu liberal atau bagaimana lalu bagaimana uh, sikap saya kepada anak tersebut karena memang awalnya memang tak suruh ke mau setelah, setelah itu nggak mau malah dia ikut minggu-minggu pelajaran saya mungkin itu yang saya ya, ya. jadi anda jangan terjebak oleh tema yang disampaikan ke anda apakah itu dari murid apa dari kepala sekolah atau dari polisi atau dari orang yang terjebak oleh tema anda harus mengambil jarak transendensi terhadap tema itu Misalnya kita ditanggung apa betul orang tersebut masuk neraka? Ya. kau harus mengakui. kau sambil sana menjelaskan se se se. merokok suatu ini seperti itu di Allah. Jadi Wong merokok suatu itu tangki nol yang apa tangki kan tangki nol ini yang saya kami di saya itu. Enggak ngerti kita surga mereka itu. Kita tahunya berbuat baik mudah-mudahan masuk juga yang iya pola sama seminggu saya kira gunjang lalu kan bernakal sedikit gue mau lima kan gue suka mau kau meskipun teorinya tidak tapi kalau Allah mampu mampu boleh nggak Allah mampu boleh saya pun bisa orang-orang yang lagi, dua kebaikan sisi menjurati Masya Allah Walau aku datanglah kepadaku meskipun dosamu sebesar gunung Ketahuilah bahwa itu bisa menolong gunung itu dan tidak ada lagi kesalahannya. Dan aku cinta kepadamu Itu Allah Itu Makanya Allah punya enam sifat pengampun dalam Al-Quran Enam Orang sih dalam. Yang bunyi Dosa pribadi, ono dosa sosial, ono tindakan nanti orang sih berjalan ngangguk bisa mulai ngomong tindak dulu orang mana kita belum nih orang lain urusan eh, bisa lah bisa itu terus mau bisa lagi bisa terus orang urusan terus pokoknya Allah berhasil tuh orang berhasil tuh terus ada rasa mukul mukul, aku ngukur boti kue dan suara dropon rokok rasa kok ukur berkat dewa ukur menjadi Allah ada kata-kata Rasulullah كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة ورأى ربيا يطوف بها ويقول يا كريم dan seterusnya ada kalimat seperti itu jadi mas ini menurut saya jangan mau terjebak ke surga neraka Jorok aja yang penting hidup itu berbuat baik tidak menyakiti orang kan gitu saya itu jangan mau terjebak oleh cok ya apa-apa itu itu kepada semua Ya, kan eh, yang itu وطاعة إذا itu شوية فقط أكثر في البلاد هاي والمسلم يعملون kamu وطاعة tahu في البلاد هاي Bisa saja. dan orang pada anda ini nanti dibagi di sana yang paling memancar orang yang ngajian memancar tapi sampai nabi-nabi itu ada tahu yang ini Nah, Nabi Musa yang paling dengan jamu di sana. eh, Eh nanti siapa tahu ini? Nabi Muhammad mulai tahu. Wong mulai Allah kan orang ini. Jadi dengan pengajaran dia aja. Semua nabi-nabi berani wong piro kecuali dengan Orang tahu kok kumpul nabi jalur piro. Lalu kita nanya, apa mereka Jajah Yusuf itu Nabi itu Nabi Yunus, Nabi Yusuf takon dengan kumpul mereka listrik. Apa sih? ujian terus nanti pengajian nafas nggak mau mikrofon bertemu sudah itu gitu loh jadi anda ini istimewa anda disebut awal mutahabi nanti belajar orang-orang yang bercinta karena Allah dan wajahnya bercahaya luar biasa sampai membuat cemburu para nabi dan para wali sehingga mereka bertanya semua kepada Rasulullah ya Rasulullah siapakah gerangan orang-orang di planet yang istimewa itu yang wajahnya yang lebih kita semua. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain, padahal mereka tidak ada hubungan darah. Mereka bersaudara, padahal mereka tidak ada hubungan darah. Mereka bercinta satu sama lain dan mereka bukan ya, itu istilah Arabnya itu lebih bisa saja jadi sekali lagi serta anakmu itu ke dalam perbuatan baik selama dia hidup. Dorong untuk suami yang berbuat baik. Perkara surga kadang nanti Allah yang melakukan. Kita aja menurut saya. Dan apa lagi yang kita Cukup itu ya? Amin. Ya, selesai. Mas ada? Oke, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakman sebelum saya berangkat ke sini, saya izin kalau orang tua saya. Jadi saya izinnya mas. Pak Kiai Mak, kulo kudu ningali Caknon nang sarung ping. Ana Caknon, Caknon ning ndi? Nang sarung ping. Monggo nonton Caknon, ngunjungi Caknon, kowe ngusah maju. Ora pakai terus habis perak ya orang salaman masih belum ya gitu. Nah, biar ibu saya bahagia izinkan saya salaman dulu. saya mau banyak pertanyaan ini karena sudah malam saya nggak enak sama satu aja yang Ya, nama saya Hendra Rahmudi dari Desa Manggiraja, Kecamatan Muka, Kabupaten Malang. Uh, yang saya tanyakan titipan dari teman-teman saya yang kebetulan datang banyak saya dari pasukan. Sehubungan dengan tadi yang Pak Kiai sampaikan itu adalah saya kalau nggak bisa kayaknya nggak enak sama Kiai gitu. Kalau nggak bisa gitu nih. Nah, jadi sesuai dengan tema tadi, saya mendengarkan ada kesimbangan yang saya mau tanyakan tentang kesimbangan dunia dan akhirat. Uh, kalau saya dari kecil sekolah madrasah ke di SMP, SMA sampai kuliah juga sering membaca atau sering mendengar kesimbangan dunia akhirat itu yang saya sering tuntun kepada kalimat bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok pada anak pertama yang banyak menjadi jalan teman-teman saya karena kebetulan masih badan anggur berjalan pada untuk dunia mus akan-akan kau hidup lamanya artinya kan mayoritas mengatakan kita harus bekerja keras cuma saya melamar sana sini belum berima nah, saya alhamdulillah sudah bekerja dan lumayan baik lah saya jadi mulai sih, jadi ini teman saya tanyakan bagaimana saya harus bekerja untuk dunia itu seakan-akan di sana setelah saya melanggar sanksi <laughs> apa yang harus saya lakukan seperti itu Kak Non uh, kalau saya sendiri sih bagaimana saya agar saya bisa menikmati dunia ini tanpa melupakan itu bagaimana terima kasih Kak Non Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya senang sekali jadi ini yang membuat anda nanti sama Allah disenangi, disukai para malaikat banyak yang dekat anda dari begitu dengan yang amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan perusahaan sudah sampai sampai sekarang juga para malaikat yang mewangi kuis. naik turun tiga penggawaan dan mengamal bukti itu yang terbaik untukmu supaya kamu putus asa tidak cari kerjaan lagi sehingga bikin pekerjaan dan ada kemungkinan boleh kemarin tidak Semoga mesti hati. Ambil itu berjuang kepada Allah itu mesti hati. Tidak kue untuk saya ketahui, tapi hati. Dari dulu aku menunggu, menurutku menunggu. Saya dari dulu tidak pernah menuntut apa-apa terhadap terhadap apapun saja. Jadi aku pokoknya posisi yang dulu paling tanggung saja berjalan. Itu satu. Soal kerja sudah jelas ya. Jadi itu lah kue menuntut untuk mendapatkan sesuatu pada posisi di mana kamu tergantung. begitu. Nah, kalau sampai tingkat tertentu tidak mendapatkannya, ya mestinya kamu berpikir untuk mencari, kamu untuk bekerja sama, mencari, eh, membuat pekerjaan sendiri, mungkin sama. Gitu ya. Ono gawe penggalian, ono golek penggalian. Aman nah, bro. Saya kira kalau orang di kabupaten tiga ini kan misalnya punya gaya entrepreneurship yang tinggi wong wong tegal wong malang wong wong kita daya kerjanya luar biasa dibanding orang pedalaman gitu ya terus uh, soal juga nomor dua soal hadis di saya ingin bilang sama anda kalau ngomong keabsahan berdasarkan metodologi asbabul dan seterusnya saya pernah ketemu sama seorang peneliti Profesor Dokter di Universitas di UIN Makassar yang di dalam disertasinya membuktikan bahwa itu hadis tidak mutawatir itu hadis tidak sahih, itu hadis doif gitu ya kalau dari sudut metodologi kalau dari sudut logika saya sendiri tidak pernah percaya kepada hadis itu secara logika itu kan kapitalisme maniak teman bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama jadi jadi kira ayat itu ya jadi memang kapitalisme yang luar biasa Kapitalisme itu boleh berarti sahut orang baru boleh terus ya menurut saya kok Rasulullah tidak punya kebijaksanaan seperti itu orang Islam itu nomor satu kan belajarnya kemudian bukan belajar ngegas dan nomor satu pinter ngegas ini jalan Justru hidup itu pengendalian nomor satu bukan luar biasa. Kalau anda sudah mengendalikan, sudah sanggup mengendalikan, baru anda boleh sedikit melampiaskan. Tapi kalau anda terlalu banyak melampiaskan, pasti anda akan hancur. Itu mas. Jadi menurut saya hadis itu secara logika saya tidak percaya dan saya sering mengatakan bahwa Wih, kata E itu kalau matikan di Nabi ya kata gitu. Eh, tadi juga saya sebelum saya benar, sebenarnya saya juga tidak percaya. <laughs> Cuma karena saya bukan kiai, saya mau bilang apa saya kayak enak. Jadi saya kira Pak Kiai sendiri yang menentang sekolah itu oke. Saya nggak suri dari awal. untuk saya harap tahu kaitannya kalau Al-Quran itu Allah mengatakan inna inna mihnu inna nazikra inna ladun hafidun kalau Al-Quran itu tidak ada dikhawatirkan dia pasti dijaga oleh Allah sendiri sehingga ada orang yang melakukan satu huruf saja akan diantisipasi oleh Allah tapi kalau hadis yang tidak ada janji Allah juga tidak ada janji Rasulullah mohon diingat dalam baik hadis kebanyakan hadis itu palsu jadi jumlah hadis yang palsu lebih banyak daripada hadis yang mutawatir yang sahih. Sahih itu pun hanya berdasarkan kesepakatan ulama jumhur, ulama mayoritas. Jadi semuanya sahih benar apa tidak sudah terbukti lagi kalau hadis. Jadi tolong hadis jangan dibawakan sebagaimana Quran. Itu loh. Wong saja harus mengalami alam dan Rasulullah Muhammad ini mengalami bagi berkocok ikalah dagang ngomong Jadi mas kalau habis itu jangan bersikap suci kalau Al-Quran Jadi kalau ngomong dalil kan Quran dan ya. Quran dan hadis Ya Mulanya besok dalil-dalil kecuali Quran Nah hadis itu dalam hati Bisa jadi ya, seorang Terus yang bayangin Aku ngomong saya gigi enggak kita ngomong harus ya. Gue aku dibunuh kira-kira persis apa beda Itu Tidak mungkin persis kan? Ini ratusan tahun Baru dirumuskan kembali Berarti tingkat distorsinya juga sangat tinggi. Ini kan teks hadis orang-orang seperti itu. Kalau dia nama teknikal dua ya. Kalau dia nama Samsung, Rasulullah Muhammad. Ini giling-giling. Makanya di kalangan-kalangan itu Abu Hurairah kan yang, yang sumber utama Abu Hurairah itu seringkali diejek kayak itu karena Abu Hurairah masuk ke beratus-ratus ribu dia mengingat apa yang diucapkan oleh Rasulullah gitu ya. Saya nggak curiga nggak apa. Nah aku gampang lah ya. Pokoknya mau masuk akal tanggung, orang masuk akal. Kalau tanggung ini kan. Menurut aku gimana? Kan urusan saya itu. Kalau nggak masuk akal bagi saya, kalau saya menggunakan yang salah tiga. Nomor dua, Rasulullah sendiri mengatakan apa saja yang keluar dari mulut saya apa saja yang pernah aku katakan kalau menurutmu bertentangan dengan Al-Quran lupakanlah semua yang saya katakan itu lalu nak saja berarti gue ragu-ragu itu ya, ragu-ragu ini untuk ngomong ke publik apa tidak bahwa ragu-ragu itu hitung ya Lalu saya mau ngomong, aku sendiri sudah ngerti sebetulnya. Orang tua gak aku ngomong. aku orang orang kira aku ngomong dulu, saya dibandung ya, gue. Sudah jelas? Oh, terakhir itu jelas. Ya. Dan kalau ada niat keluar ini, Tunggal matur nuwun kali Kiai Mansur, kali Pak Haji Mansur, pun kawuhan kali Bandung. Pemalang itu rezeki luar biasa kan itu diangkat nomor kali saya mengajak seluruh dana Maiyah ya, untuk mendoakan Kiai Kanjeng pasti paling sampai Bandung itu sampai babak terakhir ya, kita berdua. amin umurnya semoga dipanjangkan dan semuanya pertanyaan sederhana saya adalah apakah Indonesia bisa diselamatkan itu aja oke okay. tidak masuk akal dan tidak sopan kepada Allah kalau saya bilang tidak bisa disamakan juga itu bertentangan dengan keyakinan dan usnudan saya bahwa kalau itu tidak jadi bisa disamakan dan aku optimis aku itu di peta nasional itu hatiku ya nah hatiku prosoi dia pengen ramah pokok itu ya tak paling merapi waktu-waktu sederhana. paling ya dan kayaknya juga siap uh, antisipasinya teman-teman besar sudah kasih tahu gitu ya mungkin tahun depan mungkin juga bisa akhir tahun Karena sebelum akhir sampai akhir Desember teman-teman tak suruh wiritan tak suruh uh, apa tak suruh cari alang-alang taruh di depan pintu rumahmu alang-alang beberapa lembar cukup itu dua kok dua kok kone orang alang alang ini yang paling diremehkan wong Simpaling kata orang gunane, nah itu tolong hormati dia. Kalau engkau hormati sesuatu yang kelihatannya remeh, maka anda tidak akan diremehkan oleh Allah sehingga dosa-dosa Anda eh, sehingga doa-doa Anda juga insya Allah dikabulkan. Namun kalau dikali itu ya kemudian lebih ya. Selama saya ada anak saya yang dari tegal tadi, keseimbangan dunia dan akhirat saya masih lupa tadi. Sebenarnya dunia dan akhirat kalau aslinya secara dengan al-awal wal-akhirat al awal wal akhirat awal dan akhir akhirnya itu karena kita mengikuti dunia kemudian ada ending dari dunia yaitu akhirat Sehingga itu inisial itu partisi kalau di itu partisi satu hadis bisa anda kasih partisi sama empat sampai lima dan berapapun ya toh siji tinggal naik siji tinggal tinggal esok ya, itu partisi dari itu masih inisial cuma sebutan saja sebenarnya kita itu hidup di satu di satu rentang kok yaitu pisang juga, mencoba original itu? original abadi jadi kita tidak pernah hidup di dunia dan di akhirat orang kita itu hidup dari di akhirat atau kita hidup di dunia dan dunia sampai akhirat pun dunia hanya saja ada dinamika dan transformasi begitu begitu untuk gue dijemput jasadmu berarti gue menjadi formula yang baru dan gitu gitu loh nek jarine saat ini kan apa lamun palastro ing pungkasane terus orang kesokan Kurang sekarang kalau Mbak Dari Salam yang bikin saat ini kan mengartikan bahwa semua jasad ini tidak bermetabolisme lagi kita tinggal roh dan dogma dan itu juga lagi pandangan yang terakhir dia dia tetap aja yang ini sama luar baik Ojo ngeluh kan. Dan jangan terlalu sok tahu kepada apa yang akan terjadi. Karena memang kita lepaskan karena kita tidak tahu gitu. Kue rapi, neng kue tidak nak bujumu rasa motor, rasa rasa itu. Padahal dengan bujumu itu untuk undang-undang bujumu tanah yang mana itu ya tapi orang itu harus di teman-teman sekalian jadi sudah kita jalan aja terus jalan yang optimis dan khusus kepada Allah Subhanahu Allah Taala dan Indonesia ini saya harus acik optimis dan saya gaya untuk optimis karena saya juga melihat petanya dan seterusnya segala macam besok tapi yang menjadi andalan saya adalah rakyat Indonesia rakyat Indonesia umat Islam Nabi Muhammad bin Nabi dan seterusnya itu andalan ingin makanya Jadi spontan dari orang Orang niat ini Dan anaknya sendiri juga tidak tidak direncanakan Mau dicoba menukil ya Ya kira tidak gitu Menurut saya ada kejadian-kejadian yang memang harus tindakan dalam skala yang Anda bisa itu ibu mobil, nafsa, dua, segala sesuatu Jangan dipikir Allah tidak ada. Salahnya naga-naga tadi itu. Salahnya pemerintah adalah mereka pikir mereka yang berkuasa. Mereka pikir hanya mereka yang bisa menguasai. Mereka pikir hanya mereka yang bekerja. Tidak, tidak hanya manusia yang bekerja. Para leluhur pun bekerja. Jin juga bekerja, ramalaka juga bekerja. Dan utamanya Allahu fa'alun lima Allah maha bekerja untuk mengaplikasikan dan mewujudkan apa yang dia kehendaki teman-teman sekalian untuk keseimbangan hidup tadi karena kita sudah gembira sudah berilmu macam-macam kita yang belum itu benar-benar usik mohon kepada Allah melalui Rasulullah jadi saya minta jalur